Wasallam. Namun sebagian menyangka dan mengatakan bahwa kelompok ini merupakan bentukan salafiyin atau dakwah salafiyah. Mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan sebutan salafi. perlu diketahui bahwa ini adalah fitnah. Pengakuan sebagian dari kalangan ISIS bahwa mereka adalah salafi atau mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah bukanlah alasan untuk membenarkan apa yang mereka katakan Berapa banyak orang yang mengaku sebagai ahli sunnah Namun ketika kita melihat amalannya Kita melihat pemikirannya ternyata jauh dari Ajaran ahli sunnah wal jamaah Jauh Dari prinsip-prinsip salaf Seorang penyair mengatakan kullun yadda'i waslan bilailah walailah la tuqiru lahum bidak semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila Laila ini seorang wanita di zaman jahiliyah yang terkenal dengan kecantikannya sehingga semua orang mengaku punya hubungan dengannya Padahal Laila sendiri tidak mengenal mereka, tidak punya hubungan dengan mereka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Sementara Laila tidak mengakui hal tersebut. Semua orang bisa saja mengaku sebagai ahli sunnah. Namun ahli sunnah berlepas diri dari mereka. Kenapa? Karena ternyata ajarannya, prinsipnya, pemahamannya menyimpang. Berbeda dengan hakikat dari ahlu sunnah wal jamaah tersebut. Oleh karena itu seorang hendaknya tidak mudah menerima satu berita dan percaya kepada satu ucapan sampai kemudian dia melihat pembuktian dari ucapan tersebut. Maka demikian pula halnya ma'asyara al-muslimin rahimakumullah. Tuduhan bahawa isi adalah merupakan bentukan ahlu sunnah wal jamaah atau bentukan salafiyin. Maka ini tidak benar. Dan orang-orang yang mengatakan demikian mereka tidak terlepas dari satu dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, mereka dari musuh-musuh Islam yang sengaja ingin memperburuk citra Islam dan menampakkan bahwa dakwah salafiyah ahlus sunnah itu identik dengan radikalisme. Nih contohnya ISIS sehingga manusia semakin membenci Islam karena mereka mengatasnamakan Islam mengatasnamakan jihad fi sabilillah maka ini dari perbuatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala atau yang kedua dari mereka-mereka yang membenci dakwah salafiyah membenci dakwah ahlus sunnah dengan menyebarkan berita-berita palsu dan membuat gelar-gelar buruk. Mereka mengistilahkan dakwah ahlu sunnah dengan wahabilah atau pemahaman wahabisme. Lalu kemudian menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa pemahaman Wahabisme itu identik dengan mereka yang mudah mengafirkan kaum muslimin. Mudah membunuh kaum muslimin. Menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Sehingga timbul pemahaman bahwa yang namanya ahlu sunnah, namanya salafi, seperti ini modelnya, seperti ini keadaan. atau dari kelompok yang ketiga dari kalangan orang-orang yang jahil, awam, yang hanya mendengar-dengar berita, membaca berita lalu langsung menelan begitu saja, tanpa cross check, tanpa memahami hakikat sebenarnya. Maka mereka ini sepatutnya untuk difahamkan Bahawa ahlu sunnah bukanlah dakwah yang mengajak kepada tindakan-tindakan pengurusakan dakwah yang mengajak kepada pemahaman radikal tidak sama sekali dakwah yang mengajak kepada tindakan-tindakan teror tidak sama sekali ini bukan dakwah ahli sunnah dakwah ahli sunnah dakwah yang menebarkan rahmat kasih sayang di tengah-tengah umat ini. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk menyebutkan perbedaan perbedaan prinsipil antara dakwah ahli sunnah dakwah salafiyah dengan dakwahnya dan pemahamannya kelompok ISIS dan yang semisalnya dari kelompok Khawarij. Di antara perbedaan antara dakwah salaf dengan pemahaman ISIS bahwa as-salafiyun ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mengafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin meskipun mereka zalim selama tidak diketahui dari mereka ada sebuah keyakinan atau pemahaman yang menyebabkan mereka keluar dari Islam dan ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah seluruh ulama di atas prinsip ini yaitu tidak mengafirkan pemerintah, penguasa hanya sekedar mereka melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan kezaliman. Dan kewajiban kita sebagai rakyat adalah taat kepada pemerintah tersebut. Baik pemerintah yang saleh atau pemerintah yang zalim. Berbeda halnya dengan ISIS. Adapun ISIS tidak ada yang namanya pemerintahan kecuali pemerintahan yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang mereka sebut khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah yang mana? Mana khilafahnya? Sekedar menguasai beberapa daerah tidak bisa untuk disebut sebagai khilafah. Nah, kenapa demikian? Sebab kegoncangan-kegoncangan itu masih terus ada. Perlawanan itu masih ada Pemerintahan itu ditetapkan kapan di dalam Islam? Apabila istakarat tamat ganat, apabila telah menetap tidak ada lagi tarik ulur serang menyerang masyarakat di dalamnya hidup dengan tentram adapun ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan menguasai sebagian wilayah yang wilayah tersebut dikuasai oleh pemerintahan yang sah yang ada. Jadi tidak ada khilafah. Mereka menganggap bahwa siapapun yang dianggap sebagai penguasa negeri-negeri kaum muslimin seluruhnya kafir Tidak ada yang tersisa. Termasuk pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi ini yang tidak diketahui ada satu negara yang menerapkan hukum Islam. Kita tidak mencari ada kemungkaran di dalamnya. Namun tidak diketahui ada penerapan hukum Islam, hukum kisah dan yang semisalnya yang menerapkan itu di dunia kecuali di Arab Saudi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri tersebut dari upaya kaum khawarij dan para pengkhianat yang hendak menghancurkan negeri Tauhid ini. Maka ini perbedaan yang jelas. Ahlus sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seluruh pemerintahan muslimin Namun mereka melihat kepada syarat-syaratnya. Apabila telah terpenuhi syaratnya, tentu dengan bimbingan para ulama. Dengan bimbingan para ulama. baru mereka mengatakan fulan kafir. Keluar dari Islam. Adapun sekedar mereka melakukan kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan serta merta orang tersebut dikafirkan Terlebih ketika mereka masih mengerjakan salat. Perbedaan yang kedua. As-salafiyun ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berpandangan wajibnya taat kepada penguasa. Selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak taatnya ahlus sunnah kepada penguasa dalam perkara maksiat itu bukan berarti boleh jadikan alasan untuk memberontak tidak ahlus sunnah wal jamaah sangat jauh dari perkara-perkara yang menimbulkan keguncangan di dalam negeri mereka jauh dari sifat-sifat ingin memberontak ingin melakukan kudeta dan yang semisalnya Maka ini prinsip ahlu sunnah. Mereka mewajibkan taat kepada penguasa. Namun dalam perkara yang bukan bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-salafiyun meyakini bahwa darah-darah penguasa terjaga dan terpelihara. Terjaga dan terpelihara. Sementara kaum Daesh atau ISIS jadi ISIS itu singkatan dalam bahasa Latinnya kalau dalam bahasa Arab Daesh. Yang dimaksud Daesh dalam singkatan mereka Daulah Islamiyah lil Iraq wa Islamic State apa of Iraq and Syria. Daesh. Bagi mereka menumpahkan darah penguasa-penguasa muslimin adalah hal yang dihalalkan secara mutlak tanpa terkecuali oleh karena itu ini salah satu tujuan mereka membuat keguncangan dalam negeri dengan berusaha membunuh pemerintah, aparatur negara semuanya halal Semuanya dianggap tauhid. Kafir keluar dari Islam. Oleh karena itu kalau ada dari mereka menyimpan bom di dalam pakaiannya, di luarnya memakai gamis, berjalan ke masjid seperti orang hendak mengerjakan sholat Jumat di masjid sambil membawa bom di masjid kepolisian lalu kemudian diledakkan dengan tujuan membunuh para polisi bagi mereka itu adalah hal yang halal karena mereka menganggap polisi itu togut togut berarti kafir murtad murtad berarti halal darahnya ini terus doktrin yang diberikan kepada para petinggi mereka kepada anak buahnya dan ini nyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan dianggap remeh. Pemerintah para aparat harus berhati-hati. Karena mereka menghadapi kelompok yang memang membangun pemikirannya di atas satu akidah yang mereka berpegang teguh dengan akidah tersebut. Menganggap bahwa itu kebenaran. Menganggap bahwa mati sebagai seorang yang membunuh pemerintah, membunuh para aparat adalah mati syahid. Kalau mati syahid, ya masuk surga. Masuk surga. Ya dapat widadari. Itu aja pikirannya. Singkat. Simple. Makanya kalau sebelum mati mereka ini, itu buat video singkat dulu untuk dititipkan pada keluarganya. Istriku nanti kalau film ini sudah sampai kepadamu maka ketahuilah saya sudah tiada berganti pasangan saya sudah bersama bidadari dari mana kamu tahu kamu yang punya surga Allahul Musta'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Untuk mereka yang meninggal di dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara bunuh diri. Siapa yang mengatakan bunuh diri itu syahid? Itu bukan metode di dalam Islam yang dibolehkan dalam syariat. Tidak ada satupun naf yang sahih, yang sarih yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan cara-cara tersebut membunuh diri sendiri yang ada melakukan perlawanan kalau yang dihadapi benar-benar musuh orang-orang musyrik benar-benar dari kalangan kufar harbi lakukan perlawanan sampai dia membunuh musuh atau dia mati adapun dia sudah menentukan untuk mengebom dirinya dan yang lainnya dari musuh-musuhnya ini tidak dibenarkan ini bukan dari ajaran Islam kemudian salafiyun mereka tidak mengafirkan aparatur pemerintah mereka tidak mengafirkan bapak-bapak polisi bapak-bapak tentara para pegawai yang ada di negeri-negeri Islam. Namun ISIS semuanya kafir. Semuanya taut. Termasuk polisi yang berjaga-jaga di lampu merah itu. Mengatur lalu lintas kafir taut. Termasuk kalau ada orang yang dididik oleh Al-Qaeda atau ISIS atau yang sepemahaman dengan mereka orang tuanya polisi, tohut polisinya. Meskipun bapaknya sendiri kafir. Ini doktrin yang ditanamkan kepada mereka. Makanya nggak perlu heran kalau ada ketika polisi sedang bertugas mengatur lalu lintas ini, ngatur lalu lintas. Tiba-tiba ada motor lewat tol. Mati. Dia tidak tahu Siapa itu yang membunuhnya? Dia merasa nggak punya musuh. Setiap hari kerjaannya nggak selalu lintas kesian. Ya, alasannya semua polisi sama. Mau Densus 88 atau polisi pengatur lalu lintas sama Tohut kafir murtad. Ini aja terus berulang-ulang. Kok tohut kafir murtad halal darahnya. Nggak paham tentang kaidah-kaidah Islam prinsip-prinsip Islam. Lalu menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Waliyadzubillah. As-salafiyun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa negara-negara muslimin pada hari ini adalah negara Islam. Arab Saudi negara Islam. Indonesia negara Islam. Namun negara Islam bukan berarti tidak ada kemungkaran di dalamnya. Ada kemungkaran. Tidak diingkari. Namun yang dimaksud negara Islam adalah negara yang di sana nampak syiar-syiar Islam. akan dikumandangkan. Ya, mikrofon diletakkan di luar, akan berkumandang di mana-mana. Pelaksanaan sholat bebas, tidak tertutup. Kaum muslimin melakukan sholatul id di tanah lapang, bebas. Ini adalah tanda-tanda yang syiar Islam nampak. Yang menunjukkan bahwa itu adalah darul Islam. Yang menunjukkan itu adalah daulah Islamiyah. Adapun ISIS mereka menganggap tidak ada yang namanya Darul Islam. Semuanya negara kafir, tagut, harus direbut. Yang negara Islam itu adalah yang telah mereka kuasai. Itu saja. As-salafiyun meyakini bahwa mendoakan kebaikan kepada penguasa termasuk di antara prinsip mereka. Ini prinsip salafiyah prinsip ahlu sunnah adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa kata Imam Ahmad Fadhal Ibn Iyad dan yang lainnya dari para ulama salaf lau kanat li da'watun mustajabah la da'utuha li sultan kalau seandainya aku memiliki satu doa yang doa ini pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala aku akan berdoa untuk kebaikan penguasa. Karena baiknya penguasa akan menyebabkan baiknya seluruh negeri. Penguasa memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Senantiasa doakan kebaikan untuk penguasa itu. Ya Allah beri taufik kepada mereka. Ya Allah bimbinglah mereka kepada jalanmu ya Allah Ya Allah, jauhkan mereka dari itu su. Dari pendamping-pendamping yang buruk. Yang membisikkan kesesatan-kesesatan dan penyimpangan. Jauhkan mereka dari syiah, ya Allah. Jauhkan mereka dari liberal, ya Allah. Jauhkan mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam yang sahih. Doakan kebaikan untuk penguasa. Sementara ISIS mereka menganggap haram hukumnya mendoakan kebaikan kepada penguasa. Karena dibangun di atas prinsip penguasa itu seluruhnya kafir. Kalau kafir ya gimana kok didoakan kebaikan? Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan kebaikan kepada orang-orang kafir sehingga mereka mengharamkan. As-salafiyun tugas mereka adalah berdakwah. Tugas mereka adalah menyampaikan al-haq, mendakwahkan Islam yang sahih mulai dari keluarga, tetangga, masyarakat, kepada siapa saja yang mereka mampu mendakwah ini tugas mereka mereka jauh dari berbagai tindakan-tindakan yang menimbulkan fitnah di dalam negeri itu Salafiyun tidak ikut-ikutan dalam demonstrasi dan dalam demokrasi dan dalam usaha-usaha dan upaya penggulingan pemerintahan melakukan pengerusakan-pengerusakan pemboikotan-pemboikotan ahlus sunnah menjauhkan diri dari segala hal yang menimbulkan fitnah kalau ada orang mengaku ahlus sunnah sekelompok ahlus sunnah turun di jalan bukan hanya laki-lakinya ibu-ibunya juga sambil gendong anak turun di jalan turunkan harga minyak, turunkan harga minyak, turunkan BBM. Ngakunya ahlus sunnah. Bohong itu. Itu bukan ahlus sunnah. Itu menyelisih prinsip ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah tidak demikian. Jauh dari fitnah. Jauh dari peperangan yang menyebabkan timbulnya fitnah mereka ahli sunnah bukan mengharamkan peperangan secara mutlak. Bukan. Tapi yang mereka haramkan dan mereka menjauhkan darinya adalah perang fitnah. Termasuk di antara perang fitnah itu adalah perang melawan pemerintah. Termasuk di antara perang fitnah itu adalah peperangan yang timbul di antara sesama muslimin antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya berperang. Adapun jika peperangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip kitabullah dan sunnah dengan bimbingan para ulama, ahlu sunnah orang yang dikenal dalam sejarah selalu berada di baris terdepan. Selalu berada di baris terdepan termasuk peperangan yang terjadi di Yaman sekarang ini melawan Syiah Rafidah para pemberontak yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin yang memberontak kepada pemerintahan yang sah di Yaman lihat ahlus sunnah berada di baris terdepan melakukan perlawanan membangkitkan semangat rakyat karena memang pemerintah dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Memberi kekuatan kepada mereka. Menghancurkan kekuatan para pemberontak. Jadi ahlus sunnah itu bukan orang yang mengharamkan perang sama sekali. Karena ada juga sebagian kelompok pokoknya tidak mau perang sama sekali. Pokoknya kita duduk di masjid aja baca ilul A'mal. Yang ya keutamaan-keutamaan amalan sajalah yang dibaca. Ini ada perang ini. Ini orang kafir yang dihadapi ini. Berdasarkan hukum syar'i halal memerangi mereka, dianjurkan apalagi kalau pemerintah menetapkan perangi mereka, wajib untuk keluar Nah, itu bukan begitu dakwah kami. Nah. ini juga tidak dibenarkan masyarakat muslimin rahimakumullah. Nah, berbeda halnya dengan ISIS. Adapun ISIS, mereka paling senang dengan hal-hal yang sifatnya membuat kerusuhan. Itu yang paling mereka gemari. Kerusuhan, kerusakan, pengeboman, kalau mereka telah mentargetkan satu target hotel misalnya. Yang mati banyak, oh bangganya luar biasa. Alhamdulillah mati ratusan. Di antara mereka ada anak kecil, ada wanita yang nggak ngerti kenapa mereka itu dibunuh. Gak tahu mereka. Ma'asyiral rahimakumullah. Ini pemahaman ISIS, pemahaman Khawarij. As-Salafiyun mereka meyakini bahwa peperangan itu adalah jihad yang terus ditetapkan dalam syariat sampai hari kiamat. Ini keyakinan ahli sunnah. Jihad itu terus ada, disyariatkan madin ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat syariatnya namun syariat jihad itu sama seperti syariat-syariat yang lainnya ada hukum-hukumnya ada syarat-syaratnya ada rukun-rukunnya ada penghalang-penghalangnya seperti halnya salat ada rukunnya ada syaratnya ada penghalangnya kalau ada penghalang ini nggak boleh sholat. Wanita misalnya menghalang masahid, nggak boleh sholat. Itu mana yang mencegah dia untuk mengerjakan sholat. Demikian pula halnya jihad. Jihad adalah merupakan amalan yang paling mulia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Namun selama sejalan dengan prinsip-prinsipnya, ketetapan-ketetapan hukumnya. Tidak mesti di satu zaman harus ada perang. Tidak. Kalau tidak memenuhi syaratnya, tidak boleh perang. Makanya para ulama, mereka mengatakan dalam kondisi-kondisi tidak disyariatkannya perang, mengangkat senjata, amalan yang paling utama dan yang paling afdal adalah talabul ilm. Menuntut ilmu syar'i. Itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i, belajar Islam, belajar tauhid, belajar fikih, belajar ulu usul, belajar hadis, belajar akhlak dan seterusnya. Tapi ISIS mereka berkeyakinan bahwa harus ada perang. Kalau tidak ada perang, harus diwujudkan perang harus diwujudkan perang karena mereka berkeyakinan mulai dari zaman Rasulullah SAW terus sampai hari kiamat harus selalu ada peperangan harus ada jihad jadi kalau nggak ada jihad harus diadakan harus diadakan pemahaman yang batil dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam As-salafiyun meyakini bahwa undang-undang buatan manusia terbagi menjadi dua. Ada yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Pencuri jika mencapai ukuran kadar pencuriannya maka dipotong tangannya. Bukan dipenjara, Ya. Kalau hukum buatan manusia, pencuri ayam bisa dipenjara 10 tahun. Pencuri 5M satu tahun keluar. Tapi kalau dalam Islam tidak membedakan. Kamu dari keturunan apapun darah biru darah, hijau darah, merah kalau kamu mencuri terbukti dipotong tanganmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah sarqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah, anak beliau sendiri mencuri, saya potong tangannya. Tidak pilih kasih. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum buatan manusia ada yang menyelisih syariat. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu lebih awal untuk diterapkan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Keluar dari Islam. Tapi kalau seorang berjalan dengan hukum yang sudah ada dalam keadaan dia terpaksa disebabkan karena dia takut dengan kehilangan dunianya. Saya tahu hukum Islam itu wajib untuk diterapkan. Tapi gimana kondisinya sudah seperti ini? Maka orang yang seperti ini kata para ulama fasik, namun tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dikafirkan dan dikeluarkan dari Islam. Jadi hukum buatan manusia ada yang menyelesaikan syariat. Ada pula yang tidak menyelesaikan syariat yang tetap wajib untuk ditaati. Ya. Seperti misalnya peraturan-peraturan lalu lintas. Harus pakai helm. Ya. Tak boleh seorang matang. Mana dalilnya Pak Polisi? Harus pakai helm. Tidak ada ayatnya itu. Tidak ada hadisnya itu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu termasuk dalam keumuman peraturan kewajiban kita sebagai rakyat untuk taat kepada penguasanya. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan, kalau lampu kuning apa ya? Ngebut. Bukan ya? Hah? Karena ada yang memahami kalau kuning itu berarti ngebut. Hati-hati kan gitu. Bukannya, wah ini buatan dari mana, mana ada ayatnya lampu merah berhenti. Tidak ada, bablas. Ya silahkan. Silahkan bablas. Tanggung sendiri akibatnya. Nah, jadi undang-undang yang seperti ini tidak mengapa. Dan rakyat tetap harus wajib taat. Akan tetapi mereka ISIS dan yang semisalnya semuanya undang-undang tahut tanpa terkecuali. Semuanya tahut. Semua peraturan kafir. Pelakunya kafir. Yang tunduk pada peraturan itu kafir tahut. Makanya ucapan yang keluar dari lisan mereka itu tiap hari bukan hanya tiga kali sehari kafir murtad kafir murtad sangat mudah sekali ada dua orang dari Saudi. Orang berdekatan rumah, bertetangga, teman baik selama di Arab Saudi. Keduanya berangkat. Karena dua-duanya punya semangat Islam. Mendengarkan surya bergejolak, berangkat. Ya. Ingin berjihad. Sampai di Medan. Bukan Medan ini ya, medan pertempuran di sana. Sampai di medan pertempuran, lupa rupanya mereka melihat dulu. Oh ada front ini, ada front itu, jabah ini, jabah itu. Satunya ikut ISIS. Satu temannya lagi ikut front Nusrah. Front Nusrah. Jabahatun Nusrah. Sama-sama pemahamannya Al-Qaeda. Tapi ISIS ini sudah menyempal gitu. Itu. Akhirnya terjadi peperangan. Ini saling bunuh membunuh ini teman. Subhanallah. Akhirnya salah satunya terbunuh, dibunuh oleh temannya sendiri. Nah, dengan alasan kafir murtad. Ya, kalau ketemu mereka di di apa itu pesawat HT itu yang di itu pas ketemu gelombangnya ISIS ketemu dengan dari Nusrah itu. Waduh sudah caci maki, kamu murtad, kamu kafir, kamu itu hal yang biasa. Padahal ini sesama mereka loh. Hanya karena tidak satu dalam hal kepemimpinan, saling mengafirkan, saling serang menyerang sampai detik ini. Masyarul muslimin rahimahullah. Sangat menyedihkan. Ahlu sunnah Meskipun mereka sering dikafir-kafirkan oleh yang berlawanan dengan mereka, ahlus sunnah adalah kelompok yang paling berhati-hati untuk mengafirkan orang lain. Ya. Kesalahan tidak boleh dibalas dengan kesalahan. Kebatilan tidak boleh dibantah dengan kebatilan. Ada orang mengafirkan ahlu sunnah. Ahlu sunnah melihat dulu. Ini mereka kafir apa enggak? Oleh karena itu kaum Khawarij mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengkafirkan mereka. Ketika beliau ditanya tentang Khawarij, beliau mengatakan hum ikhwanuna alladziina baghaw alaina. Mereka adalah ikhwan kita dalam Islam yang memberontak kepada kami. Memberontak kepada kami. Jadi ahlu sunnah selalu menimbang sesuatu dengan timbangan ilmiah, bukan dengan timbangan perasaan bukan dengan timbangan emosi. Sehingga, sehingga mereka selalu berjalan berdasarkan kaidah-kaidah yang sahih di dalam Islam. Ahlu sunnah salafiyah mereka menerapkan satu kaidah yang disebutkan para ulama man lam yukaffiril kafir au syakka fi kufrihi bahwa kafir siapa yang tidak mengafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafirannya, maka dia kafir. Kaidah ini diterapkan dalam hal apa? Ahlus sunnah mengatakan kaidah ini diterapkan oleh para ulama terhadap orang-orang yang sudah jelas kekafirannya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'ul Ulama. Misalnya, kekafiran Yahudi, kekafiran Nasara. Itu sudah jelas kafir sudah. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma ulama, Yahudi Nasara kafir. Kalau ada orang yang masih ragu, dia mengatakan wah semua agama sama. Ini kafir ini orang mengatakan semua agama sama. Atau yang mengatakan wah saya sih tetap menganggap Islam itu benar, tapi kan ada kemungkinan salah. Saya tetap menganggap bahwa Yahudi Nasara itu salah, tapi kan ada kemungkinan benar. Ini kafir orang yang seperti ini. Ragu terhadap kekafiran Yahudi dan Nasara, maka dia kafir. Jadi diterapkan kepada orang yang sudah jelas-jelas kekafirannya di dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' ulama. Tapi ISIS dan yang semisal mereka Kaidah ini diterapkan kepada siapa saja yang tidak mengafirkan atau ragu terhadap orang yang mereka kafirkan. Misalnya Arab Saudi. Ini Arab Saudi memang sering dijadikan target oleh mereka. Ya, isi. Kami tidak lama lagi akan masuk ke Arab Saudi. Iran tidak pernah disinggung-singgung. Iran tidak disinggung. Yang jadikan sasaran tembak Arab Saudi. Yang notabene mereka menegakkan Al-Quran wa Sunnah. Negeri Tauhid. Bukan negeri syirik kayak Iran. Negeri khurafat. Negeri yang membunuh ulama us-sunnah. Nah. Nah, ISIS mereka melihat Arab Saudi. Arab Saudi kok suka bekerja sama dengan Amerika. Apa sih hukumnya bekerja sama dengan orang kafir? Ya. Selama tidak menyelisih syariat, asal hukumnya boleh. Bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Dalam memerangi orang-orang kafir yang lainnya. Hal yang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah taala punya pembahasan khusus dalam hal ini tentang diperbolehkannya apabila dibutuhkan. Kata ISIS, ini lihat. Mereka Raja Arab Saudi mesra banget dengan Presiden Amerika. Berarti loyal, wala, kalau bersikap loyal kepada orang kafir berarti apa? Termasuk mereka. Berarti juga kafir. Lalu menyebutkan ayat-ayat untuk menguatkan alasan mereka mengkafirkan kerajaan Arab Saudi. Maka Raja Arab Saudi kafir. Lah terus menteri-menterinya. Mereka kok ikut saja kepada apa yang di diperintahkan oleh Raja Arab Saudi dan tidak mengkafirkan Raja Arab Saudi berarti semuanya kafir semuanya kafir lah di situ ada lembaga Hayatu Kibar Al Ulama lembaga para pembesar ulama kalau Indonesia tingkatan MUI gitu lembaga ulama para pembesar dari kalangan para ulama Waktu itu yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Mereka kok tidak mengkafirkan? Padahal nampak sekali Raja Arab Saudi menampakkan loyalnya kepada Amerika. Mereka kok tidak mengkafirkan? Berarti kafir. Berarti Syekh bin Baz kafir. Masih berselisih mereka. Berselisih. Ada yang tegas-tegas mengkafirkan, kafir bin Baz sudah tidak punya kehormatan sama sekali karena tidak mengafirkan Raja Arab Saudi siapa yang tidak mengafirkan orang kafir maka dia kafir yang lainnya masih ragu ulama kok dikafirkan itu kan istihad istihad ya dan keliru dalam istihad tidak boleh dikafirkan mereka mengafirkan Syekh bin Baz mengatakan kamu yang tidak mengkafirkan si bin Bas kafir kamu karena tidak mengkafirkan orang kafir makanya saling mengkafirkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling mengkafirkan kelompok yang sangat mudah untuk memfonis orang itu kafir adalah kelompok khawarij ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah dan masih banyak perbedaan yang lain. Termasuk di antara perbedaan antara salafiyun dengan ISIS. Salafiyun dibimbing oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah pada setiap zaman. Ketika menghadapi berbagai macam problematika yang terjadi di satu negara atau problem dunia, mereka selalu meminta bimbingan para ulama sunnah apa bimbingan engkau wahai syekh menghadapi krisis seperti ini apa yang harus kami lakukan terus mereka berhubungan dengan ulama sementara ISIS tidak seorang pun alim bersama mereka itu sudah cukup untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka tidak satupun dari kalangan para ulama yang mendukung ISIS tidak ada satupun. Rabbil Alamin. Ketika Ibnu Abbas Ketika Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi kelompok Khawarij. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah ketika itu." dan aku datang pada kalian sebagai perwakilan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepada mereka lah diturunkan wahyu. Lalu kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika itu walaysa ahadun fikum minhum dan tidak seorang pun yang ada pada kalian yang termasuk dari kalangan para sahabat. Itu sudah cukup tidak adanya dari kalangan para sahabat yang mengikuti gerakan khawari itu sudah cukup untuk menunjukkan kebatilan mereka meskipun mereka dikenal sebagai ahli ibadah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika hendak menasihati mereka itu dari kejauhan terdengar suara seperti kumpulan lebah yang menunjukkan sibuknya mereka membaca Al-Quran Karim Ketika Ibn Abbas mendatangi mereka ke tempat mereka ingin menasihati mereka, itu terlihat di wajah-wajah mereka itu pucat pasti karena tidak tidak tidur di malam hari. Ya, terlihat di di pakaian-pakaian mereka itu keringat mereka yang yang mengering bersama dengan pakaian yang mereka kenakan menunjukkan bahwa mereka tidak mengurusi diri mereka sama sekali. Ketika itu Ibn Abbas datang dengan mengenakan pakaian yang indah. Memakai pakaian hullah. Hullah itu pakaian ada sarungnya dan ada pakaian atasnya. Ya, mirip seperti orang pakai baju koko gitu. Nah, itu dikenakan Ibn Abbas, pakaian indah. Ketika beliau datang, komentar mereka yang pertama kali kepada Ibn Abbas, ada apa dengan ini wahai Ibn Abbas? Engkau maka pakaian yang indah seperti ini. Maksudnya mereka ingin menggambarkan Ibn Abbas itu kok cinta dunia. Ya, kok cinta dunia. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala Aku memakai pakaian ini karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakannya. Aku memakai pakaian ini karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian seperti yang aku kenakan ini. Jadi beliau mengenakan itu karena mengikuti Rasulullah alaihissalam. Yang menjadi syahid ketika Ibn Abbas mengatakan tidak seorang pun dari kalian yang termasuk di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula pada setiap zaman tidak ada alim yang mengikuti mereka. Maka itu sudah cukup untuk membuktikan kesesatan kaum Khawarij. Ini ma'asyarul muslim rahimahumullah di antara perbedaan-perbedaan yang penting untuk kita sebutkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam lusawak. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita. Menambah kawasan keislaman kita. Dan semoga Allah azza wa jal menambah keimanan kita pula. Dan memberi keteguhan, kekokohan kepada kita sekalian untuk bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa